Yang pertama, kita akan membahas keutamaan puasa. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, saum atau puasa itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa puasa itu junnah, perisai dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ia dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda asyamu junnatun yastajinnu bihal amtu minan nar puasa itu perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka juga Nabi bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Keutamaan yang kedua, bahwa puasa itu jalan menuju surga. Sukan dari hadis Abu Umamah ia berkata, Aku berkata ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qala alaika bis saum la mithlalah. Dari Abu Umamah semoga Allah meridhoinya ia berkata, aku berkata ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang dengan amal tersebut aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berpuasa karena itu amalan yang tidak ada tandingannya. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan puasa juga apa? bahwa orang yang berpuasa pahalanya tuh tanpa batas. Ya. Orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa'innahu li wa ana ajzi bih setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Maka sesungguhnya ia untukku dan aku yang langsung memberikan pahala kepadanya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam red Bukhari dengan lafaz yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu wa ana ajzi bih wal hasanatu bi ashri amthaliha. Dia tinggalkan makan minumnya syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberi balasan kepadanya. Dan satu kebaikan ditulis sepuluh kali lipat. Sementara dalam riwayat Muslim dengan lafaz kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin qala Allah taala illa as sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli ya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, maka pahalanya lebih dari 700. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang langsung memberi pahala kepadanya. Dia tinggalkan syahwat dan makanannya, ya karena aku. Masya Allah, ibu ibu sekalian. Ya keutamaan yang agung sekali. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ya, ternyata pahala puasa itu ditulis oleh Allah tanpa batasan jumlah. Keutamaan selanjutnya ibu-ibu, bahwa orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lisaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang dia bergembira padanya. Ida aftar farih. Apabila ia berbuka puasa, ia gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Dan apabila ia bertemu dengan Allah, ia pun bergembira dengan puasanya itu. Masya Allah. Iya. Jadi orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua kegembiraan, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Makanya di bulan Ramadan itu, Bu, ya, ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruhnya, Bu. Apa itu, Bu? Adzan Maghrib. Sampai-sampai ada re re request, Bu, ya, permintaan adzan Maghrib, Bu. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Keutamaan selanjutnya ibu-ibu sekalian, bau-bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak kasturi yang sangat wangi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Wala khaluhu famis saim indallah atyab min rihil misk." Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih ya wangi daripada minyak kesturi. Masya Allah. Ya, memang di dunia ini orang yang berpuasa pasti mulutnya bau itu. Ya. Karena baunya mulut itu kata para ulama berasal daripada lambung. Maka bau mulut itu pada hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan wangi yang sangat wangi sekali. Luar biasa. Di antara keutamaan orang yang berpuasa, Ibu, bahwa puasa, saum dan Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, demikian pula Abu Nuaim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi qiyamah." Nanti puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam. Puasa akan berkata, Ya Rabb, mana'tuhus mana mana'tuhut ta'am wa syahwah. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah mencegah ia dari makan dan syahwat. Maka berikanlah syafaat untukku terhadapnya. Wayakulul Qur'an. Berkata Al-Qur'an. mana atuhun naum bil lail. Aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fashafi nifi Berikan aku syafaat untuknya. Fayushafaan Maka keduanya pun diberikan hak untuk memberi syafaat. Ya. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Demikian pula ibu-ibu sekalian. Puasa itu ternyata menggugurkan dosa. Iya, puasa itu menggugurkan dosa. Di mana ibu-ibu sekalian, iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam e, bersabda dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiru as-salah Fasiyam fasadaqah. Fitnah seseorang pada istrinya, hartanya, keluar apa tetangganya yang bisa digugurkan dosanya oleh sholat, puasa dan sodakoh. Masya Allah. Maka puasa itu ternyata ibu-ibu sekalian ya, itu bisa menggugurkan dosa. Puasa juga ibu-ibu sekalian mengurangi kelaparan kita di padang mahsyar. Dalam riwayat Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, "Atwal atwalun nasi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah, ya aksaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Ya berarti orang semakin banyak kenyang di dunia, semakin lapar nanti bu. Ya di padang mahsyar itu. Maka dari itulah dengan kita banyak berpuasa, insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak kelaparan di padang mahsyar. Di antara keutamaan puasa ibu-ibu sekalian, bahwa ada satu, satu pintu surga yang hanya disediakan untuk orang-orang berpuasa. Apa itu namanya royan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada sebuah pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak ada yang memasuki seorang pun dari selain orang yang berkuasa. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka akan dikuncilah pintu tersebut. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian, masya Allah, ya keutamaan puasa ibu-ibu. Ternyata keutamaan puasa itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih ibu-ibu, ya, di bulan Ramadan itu puasa besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena puasa wajib itu lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُ عَلَيْهِ Dalam hadis Qudsi, ya Allah Ta'ala berfirman, Tidaklah aku, seorang hamba yang bertakarum kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Terlebih ibu-ibu di bulan Ramadan ini Masya Allah punya keistimewaan lain bu. Apa itu? Di bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa setan-setan itu akan dibelenggu. Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin." Setan-setan akan diikat yaitu jin-jin yang durhaka. Wa ghuliqat abwabun nar pintu-pintu neraka akan ditutup. Wafut wafut tihat abwabul jannah dan pintu-pintu surga akan dibuka, tidak ada yang ditutup. Wa yunadi munadin dan akan ada yang menyeru. Ya bagi al khair akbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya bagial syarri aksir. Dan wahai yang menginginkan keburukan, hentikanlah. Walillahi otaqa minan nar wa kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu sekalian ya, pembagian malam Ramadan menjadi tiga. Sepuluh pertama rahmat, sepuluh ampun, dua ketampunan, sepuluh ketiga pemerdekaan dari api neraka. Itu hadis yang mungkar dikeluarkan Ibnu Khuzaimah namun di dalam sanatnya ada perawi yang yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Judaan selain itu bertabrakan dengan hadis yang sahih tadi yang sudah kita sebutkan sedangkan periwayatan perawi yang dhaif apabila bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah maka itu disebut hadisnya mungkar ya maka ini ibu-ibu sekalian kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan-setannya diikat. Ya. Kemudian di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Di mana malam itu lebih baik daripada seribu bulan, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ya, inilah keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka tentunya ibu, dengan datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita bergembira. Dahulu para sahabat Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, mereka bergembira saling memberikan selamat. Ya, yurahibu ba'duhum ba'da. Saling memberikan selamat, selamat kepada teman-temannya dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, kalau kita, Masya Allah, Bu, ya, saling, saling mengucapkan selamat itu pas mau habis Ramadan. Nah, kalau para sahabat saling mengucapkan selamat itu sebelum masuk Ramadan. Ya, adapun ketika setelah Ramadan mau habis, para sahabat malah sedih. Ya memang beda antara iman kita dengan mereka ya Ibu sekalian. Ibu sekalian, puasa Ramadan itu dimulai dengan melihat hilal ya Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Ingat ibu-ibu sekalian, ya Allah mengatakan di situ faman syahida minkumus syahra. Allah tidak mengatakan faman syahida minkumul hilal. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang melihat hilal. Tapi Allah mengatakan siapa yang menyaksikan syahr bulan. Ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal. Dan berbukalah beridul fitrilah dengan melihat hilal. Dan kedua, ayat dan hadis ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena disebut bulan syahr. Syahr itu dari kata-kata istihar masyhur. Berarti ibu-ibu sekalian dikatakan telah masuk syahr bulan apabila masyhur di kalangan manusia ya sudah terlihat dan sudah masuk bulan. Ya, kalau misalnya ada orang yang melihat bulan hilal ya tapi ternyata yang melihat cuma satu orang, yang lain gak ada yang melihat. Kemudian ternyata pemerintah pun tidak menerima persaksian satu orang ini. Apakah disebut masuk bulan? Belum. Kenapa? Karena Allah mengatakan faman syahidah minkum syahr. Siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr? Disebut syahr itu arti dari istihar masyhur. Ya. Jadi kalau misalnya Ya kalau ada satu orang melihat hilal, sementara yang lain tidak melihat, berarti tidak masyhur. Ya, kecuali kalau imam menerima persaksian orang yang melihat hilal itu dan mengumumkan jadi masyhur. Maka berarti sudah masuk bulan. Adapun kalau belum masyhur, maka kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu Fatwa belum disebut dengan syahr. Maka kalau misalnya ada di satu titik misalnya melihat hilal, yang lain tidak melihat hilal. Dilaporkan ke pemerintah, pemerintah tidak menerima. Karena pemerintah lebih menerima yang lebih banyak. Maka ah, pemerintah kemudian mengumumkan belum masuk bulan. Maka kata Syekhul Islam Timiyah seperti ini belum masuk bulan. Kenapa? Karena itu bukan syahr. Ya, ini didukung oleh hadis Nabi SAW. As-sawmu yawma wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa itu di hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Kata Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, wa fassara ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini, anna nasaw wal fitr ma'al jamaah bahwa puasa dan berbuka itu bersama pemimpin kaum muslimin. Makanya Al-Imam As-Sindi di dalam Hasyiah Ibnu Majah ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, "Wa dhahir anna hadzal amr ya, la yufawwad ila afradil muslimin." Ya, yang tampak bahwa masalah menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri itu tidak boleh diserahkan kepada individu-individu, akan tetapi kepada imam, kepada pemimpin. Merekalah yang menentukan. Makanya di zaman Rasulullah SAW ya, kalau ada sahabat yang melihat hilal langsung dilaporkan dulu ke Rasulullah. Lalu Rasulullah yang mengumumkannya. Bukan mengumumkan sendiri, salah. Kalau di zaman sekarang sebatas seseorang melihat hilal langsung diumumin kemana-mana. Ini sebuah perbuatan yang salah, ibu. Siapapun dia yang melihat hilal wajib laporkan dulu kepada qadhi. Harus itu kata para ulama. Iya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, demikian pula di zaman setelah-setelahnya. Nah, kalau misalnya pemimpin kita yang salah, mereka yang nanggung dosa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengkiaskan dengan sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, Yusalluna lakum, fa'in asabu falakum walahum, wa in akhfa'u falakum alaihim. So, mereka akan sholat mengimami kamu. Jika imam imamnya benar, ia dapat pahala, makmum dapat pahala. Dan jika imamnya salah, maka dia yang berdosa makmum makmum tetap dapat pahala. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, kita mulai berpuasa Ramadan di saat pemerintah mengumumkan telah masuk bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu sekalian, Orang yang berpuasa mempunyai keutamaan yang agung juga diantaranya Rasulullah SAW sabda, "Man shama Ramadhana imanan ya wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Demikian pula ibu-ibu sekalian, orang yang sedang berpuasa Ramadan diijabah doanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dan Ahmad, ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna kulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan setiap muslim yang berpuasa memiliki doa. Apabila ia berdoa dengannya, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu ya, puasa Ramadan itu menyebabkan doa kita mustajab. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Bazar dan Imam Ahmad. Ya, dan hadis ini kata Syekh Ali Hasan, ya sanadnya sahih. Kemudian ibu-ibu sekalian, orang yang berpuasa Ramadan ia akan masuk dalam golongan siddiqin dan syuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani semoga Allah meridainya ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, Ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khams wa addaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana Qala minas siddiqina wasyuhada. Ya. Ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku sholat lima waktu. Aku membayar zakat. Aku puasa Ramadan. Dan aku sholat malam di bulan Ramadan. Maka aku termasuk yang mana? Kata Rasulullah, engkau termasuk siddiqin dan syuhada. Subhanallah ibu-ibu sekalian, hadis ini dikeluarkan Ibnu Hibban dengan saat yang sahih. Ia menunjukkan betapa agungnya ibu-ibu puasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia menjaga sholat malamnya di bulan Ramadan, maka ia termasuk golongan siddiqin dan syuhada. Masya Allah. Iya, orang-orang yang sangat jujur keimanannya. Ibu-ibu sekalian, <clears throat> Dan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, Ibu, dosanya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Nasai dalam Al-Kubra meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Umama Al-Bahili ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda baina ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dubai fa ataya bi jabalan wa'ra fa qala is'ad فقلت إني لا أطيقه فقال سنسهل لك فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذه رواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تصيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء qala alladziina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi dua malaikat. Lalu ia memegang ya pundakku. Lalu keduanya berkata, ya, lalu keduanya membawaku ke sebuah gunung yang sangat terjal sekali. Lalu keduanya berkata, "Naiklah." Aku berkata, aku tidak mampu menaiki gunung seterjal ini. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naiklah, sehingga ketika aku telah sampai ke puncak gunung, aku mendengar suara-suara yang mengerikan sekali. Lalu aku berkata, suara-suara apa ini? Mereka berkata, ini suara penduduk api neraka. Kemudian malaikat itu membawaku dan ternyata di sana ada orang-orang yang digantung ya di tiang-tiang sementara mulut mereka telah disobek-sobek dan mengeluarkan darah lalu aku berkata siapa mereka ya kata mereka itu mereka itu orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa ada udur Masya Allah ibu-ibu ya jadi orang-orang yang sengaja berbuka puasa ya tanpa ada udur di bulan Ramadan kelak pada hari kiamat itu bu digantung dia ya dan mulutnya itu disobek-sobek dan mengeluarkan darah sambil terus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya mengerikan ibu-ibu sekalian ya nah ini ibu-ibu sekalian kemudian ibu-ibu ya kita ingin mengenal apa sih puasa ketahuilah ibu-ibu Puasa atau saum secara bahasa artinya ya, saum secara bahasa artinya al-habsu yaitu menahan diri. Adapun secara istilah puasa itu artinya ya habsun nafs an jami'il mufattirat menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ya, disertai dengan apa? Dengan niat. Sehingga ibu-ibu sekalian dari sini kita bisa ambil faedah. bahwa puasa itu ada dua rukun. Apa rukun puasa dua? Yang pertama niat. Ya. Namun para ulama berbeda pendapat, Ibu. Apakah cukup meniatkan di awal malam untuk 30 hari atau harus berniat di setiap malam? Sebagian ulama mengatakan cukup di awal malam saja untuk 30 hari. Dan ini pendapat Abu Hanifah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin rahimahullah. Ya, karena ini juga memudahkan. Sementara jumhur ulama berpendapat lebih baik yang hendaknya dilakukan adalah yaitu berniat setiap malam. Karena Nabi bersabda malam yubayyitus siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam, maka tidak sah puasanya. Ya, kata para ulama, eh, kata jumhur, hadis ini menunjukkan hendaklah di waktu malam di setiap malam dia berniat. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya ibu-ibu sekalian. Uh, atau diriwayatkan Imam Nasai, maaf. Dikeluarkan Imam Nasai dan Baihaqi. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur hendaknya kita berniat di setiap malam. Dan sebetulnya ibu kalau kita berniat setiap malam tidak tidak sulit kok. Ibu kalau sahur ada niat puasa nggak bu? Saya yakin Orang yang bersahur itu pasti niatnya mau apa? Mau puasa. Kalau ada orang yang sedang bersahur kemudian ibu tanya, kamu sahur ngapain? Mungkin nggak ada orang berkata, enggak cuma mau makan doang. Ya, pasti orang yang sahur itu niatnya mau apa? Mau puasa. Itu sudah otomatis ada niat. Dan ingat ibu-ibu sekalian, yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Tidak ada satupun ajaran dari Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabiut tabiin, tidak pula imam yang empat. Bahwa mereka melafatkan niat puasa. Tidak ada ya imam para ulama yang mengatakan sunnah melafatkan niat puasa. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan mengucapkan nawaitu sauma godin misalnya. Ya, ini semua diada-adakan, Ibu. Ya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'un tabi'in. Niat itu cukup di hati, selesai. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, <clears throat> rukun yang kedua dari puasa apa? Yaitu meninggalkan semua perkara yang bisa merusak atau membatalkan puasa kita. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nanti insya Allah kita akan bahas. Nah ini bu, jadi ini rukun puasa. Jadi rukun puasa ada berapa bu? Ada dua. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Kemudian syarat wajib puasa. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, syarat wajibnya puasa ada enam. Ya. Yang pertama muslim. Yang kedua balik, yang ketiga berakal. Ini yang disebut dengan mukallaf. Muslim, balik, berakal. Yang ketiga sehat dan mampu. Eh, yang keberapa? Yang keempat sehat dan apa? Dan mampu. Yang kelima mukim dan tidak musafir. Yang kelima apa? Mukim dan tidak musafir. Dan yang keenam ini khusus untuk wanita tidak dalam keadaan haid dan nifas. Maka ini enam syarat wajibnya puasa. Maka orang yang non muslim wajib puasa nggak bu? Kalaupun puasa nggak sah. Orang yang belum balik wajib puasa nggak? Tidak, tapi tetap dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Orang yang gila tidak berakal wajib puasa nggak bu? Tidak wajib puasa. Orang yang sakit nggak mampu atau orang tua renta yang yang apa? Yang tidak mampu atau wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu wajib puasa nggak? Tidak. Boleh ber, boleh berbuka? Boleh. Orang yang musafir wajib berpuasa? Tidak. Kalau misalnya ibu umroh di Mekah ibu nggak kuat ah panjang banget sana 15 jam 16 jam musim panas akhirnya ibu selama umroh nggak puasa boleh tidak bu boleh ya kenapa karena orang musafir musafir itu tidak diwajibkan apa puasa yang wajib puasa itu orang mukim ya nah ini ibu-ibu sekalian ya kemudian ibu-ibu sekalian Sekarang kita akan membahas adab-adab yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama sahur. Yang pertama Pak Bu, apa sih sahur itu? Sahur itu berasal dari kata sahar. Apa itu sahar? Sahar itu artinya akhir malam. Iya. Jadi sahur disebut sahur artinya makan di waktu sahar yaitu di akhir malam. Makanya kalau ada orang yang makan jam 1 jam 2 disebut sahur nggak Bu? Bukan. Kenapa? Karena sahur itu dari kata sahar, artinya akhir malam. Nah, kalau ada orang yang sahur jam 1 jam 2, itu bukan sahur namanya. Ya. Makan tengah malam. Ya. Jadi sahur itu di akhir malam. Ibu-ibu sekalian. Dan sahur ibu-ibu sekalian mempunyai keutamaan agung di sisi Allah. Yang pertama, bahwa sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di hadis Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faslun baina siyamina ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. lihat Bu. Ahli, ahli kitab itu puasanya nggak ada sahur Bu. Ya, karena mereka puasanya 24 jam. Kalau umat Islam ada sahur. Ya, Keutamaan yang kedua, bahwasanya makan sahur itu berkah. Sebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-barakatu fi thalathah. Keberkahan itu ada pada tiga. Siapa? Yang pertama al-jamaah berjamaah. Yang kedua as-sarid. Sarid itu makanan yang terbuat dari gulai kambing dicampur roti gandum. Yang ketiga sahur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh tabrani ya dengan sanad yang lemah namun mempunyai penguat dari hadis Abu Hurairah. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail." Sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada makanan sahur dan pada takaran. Ya dikeluarkan Imam Ash-Sharazi, ya dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Lihat ibu ya. Jadi makan sahur itu berkah kata Rasulullah SAW. Ya. Keutamaan yang ketiga, Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Bayangkan, sampai begitu besar keutamaannya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al Imam, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, as-sahur aqlatu barakah Fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma fa inna Allah malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu sekalian, ya. Sahur itu makanan berkah, bayangkan, masya Allah. Ya. Maka jangan tinggalkan sahur. Walaupun hanya dengan meminum satu teguk. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, makanya aneh ya. Kalau ada orang yang malas mau makan sahur. Ya, orang keutamanya besar sekali kok, Ibu. Namun ketahuilah Ibu, dalam bersahur itu ada beberapa adab yang hendaknya diperhatikan. Adab yang pertama, sahur itu ya hendaknya diakhirkan mendekati apa? mendekati adzan subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Zaid bin Sabit berkata tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah Qultu kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadra khamsina ayah. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri menuju salat. Lalu aku berkata, "Berapa jarak antara adzan dan sahur ya Nabi?" Maka Zaid berkata, "Sekitar membaca 50 ayat." Masya Allah. Jadi jarak antara sahur Nabi dengan adzan subuh itu cuma baca 50 ayat. Ya sekitar 15 menit, 20 menit lah. Ya. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, kan ashabu Rasulullah SAW asra'un nasi iftaran wa abtahun sahuran. Para sahabat Nabi itu yang paling bergegas berbuka dan yang paling lambat sahurnya. Ya. Jadi kalau untuk la, untuk sahur, Bu, Ibu misalnya sahurnya 10 menit sebelum adzan nggak apa-apa. 5 menit sebelum adzan nggak apa-apa. Yang aneh itu kalau ada orang berkata begini, imsak, imsak, eh nggak boleh makan. Ya. Akhirnya dijadikan imsak itu batasan untuk puasa. Ini salah besar, itu. Kenapa demikian? Karena Allah hanya memberikan batasan bahwa yang namanya sahur itu, eh, puasa itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar, bukan dari semenjak imsak. Salah. Ya. Yeah. Allah mengatakan hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytul aswadi khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr sampai menjadi jelas antara benang putih dengan benang hitam. Artinya jelas antara terfajar sodik dengan fajar kadib. Bahwa ini sudah masuk fajar sodik. Berarti ibu, semua ulama sepakat juga ibu. Bahwa yang namanya puasa itu mulainya kapan? Dari semenjak terbit fa, fajar, bukan dari imsa. Ya. Ibu-ibu sekalian, Orang yang mengatakan imsak itu cuma kehati-hatian saja, kata mereka. Supaya jangan sampai pas kita makan, tahu-tahu apa? Masuk subuh. Maka kehati-hatian seperti ini tertolak dengan dua atau dengan tiga perkara. Perkara pertama dengan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, apabila bejana seseorang dari kamu ada di tangan, falayadhu hatta yaqdiya Jangan diletakkan sampai dihabiskan dulu airnya. Kalau misalnya kita sedang megang gelas nih, kata Rasulullah. Ya, kemudian terdengar adan. Maka kata Rasulullah, jangan diletakkan sampai apa? Sampai diminum dulu. Oh, Rasulullah tegas sekali mengatakan di situ bahwa kalau adan berkumandang sementara gelas kita ada di tangan, udah minum aja. Ya. Yang kedua Ibu, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata apa? Kul ma syakakta hatta la tashuk. Makan selama kamu masih ragu sampai kamu tidak ragu lagi. Berarti selama kita masih ragu ini udah masuk subuh apa belum? Makan aja. Sampai jelas baru kemudian jelas kepada kita oh sudah masuk, maka pada waktu itu baru berhenti makan. Maka dari itu Ibu, ya kehati-hatian yang diklaim tersebut dengan dua ini saja sudah tertolak. Apalagi tambah yang ketiga yaitu kaidah usul fikih. Pada as pada asalnya malam masih ada sampai betul-betul yakin bahwa malam telah tidak tiada. Maka dari itu ibu-ibu, imsak itu bu perkara yang diada-adakan. Ingat, kita berpuasa itu bukan dari semenjak waktu imsak, tapi semenjak terbit fajar. Nah ini ibu sekalian. Ya. Adab yang kedua ibu, adab orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa ibu, hendaklah ia menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Apa itu yang pertama maksiat berupa dusta, gibah dan yang lainnya. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi, falaysa lillahi 'azza wa jalla hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan dia terus-menerus mempraktekannya, melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya kata Rasulullah. Di sini saya dari dalam Bukhari dalam sahihnya yang bebas kalian. Tuh lihat Bu, ada orang puasa dusta jalan terus, ngerumpi jalan terus, gibah jalan terus. Maka apa kata Rasulullah Bu? Allah tidak butuh kepada puasanya. Puasanya tidak bernilai di mata Allah. Demikian pula ibu, ketika kita sedang puasa, usahakan tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal aqli wasyurbi wasyarabi, innama siyam al lagwi war rafati." Puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum kata Rasulullah. Akan tetapi puasa itu hakikatnya menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Lihat ibu-ibu sekalian ya. Jadi puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, yang enggak lah. Tapi tahan mata kita dari melihat maksiat, telinga kita mendengar maksiat, jauhi kaki dan tangan kita, bahkan sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat saja, kata Rasulullah tinggalkan ketika sedang puasa, masya Allah. Iya. Kemudian apa saja yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa? Ketika sedang berpuasa diperbolehkan yang pertama masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi junub. Jadi kalau ibu bersetubuh dengan suami tadi malam, masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi junub, boleh? Boleh, nggak masalah. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahli, thumma yaktasilu wa yasum. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan waktu fajar dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi. Kemudian beliau pun mandi dan berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ketika sedang berpuasa boleh bersiwak atau bergosok gigi, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Juga tidak ada dalil yang memerintahkan. Sehingga gosok gigi itu mubah-mubah saja. Tapi ingat, jangan sampai masuk ke ya ke kerongkongan. Ya. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak. Boleh, namun tidak boleh bersungguh-sungguh. berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Syaibah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما sungguhlah kamu di dalam istinsyak kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Yang keempat ibu-ibu sekalian, bercumbu. Suami istri bercumbu boleh ketika sedang puasa selama tidak keluar air mani, tidak sampai jima. Namun ini khusus untuk yang sudah tua, Adapun yang yang mudah makruh. ya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Imam Ahmad. ya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ia berkata, kami pernah berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, Hai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sedang berpuasa? Kata Rasulullah nggak boleh. Lalu tak lama datang orang tua. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku ketika, ketika sedang berpuasa? Rasulullah bersabda, boleh. Maka para sahabat saling menengok satu sama lain. Merasa heran. Maka Rasulullah bersabda, Inna syaykh yamliku nafsahu. Orang yang sudah tua itu lebih kuat menahan apa? Syahwatnya. Ya. Jadi kalau ibu merasa masih muda jangan, Bu. Tapi kalau sudah tua, ya, itu boleh kata Rasulullah. Yang kelima, Ibu, yang dibolehkan dalam berpuasa apa? Yaitu disuntikan. Kecuali kalau suntikan untuk apa? Memberikan makanan kayak infus, suntikan biar kuat. Tak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Yang karena ibu-ibu sekalian berbekam berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang ketujuh ibu-ibu sekalian diperbolehkan mencicipi makanan selama tidak sampai ke kerongkongan. Jadi kalau ibu masak nih, ya belum ketahuan nih asin apa enggak, cocok apa enggak, nggak apa-apa, cicip cicip dikit. Ya kemudian dikeluarin lagi. Ibnu Abbas berkata, la ba'sa an yaduqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa seseorang mencicipi makanan ya selama tidak masuk kemana ke kerongkongan dalam keadaan ia sedang berpuasa. Maka banyak kan di antara kita ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu ternyata pas masak di bulan puasa keasinan terus atau kurang asin. Pas ditanya sama suaminya, saya kan lagi puasa, gimana saya nggak bisa nyicipin? Ya, padahal nyicipin tuh nggak masalah selama nggak ditelan. Yang yang salah itu dicicipin terus ditelan. Nah ini yang haram. Ya. Yang kedelapan ibu-ibu yang diperbolehkan apa? Yaitu memakai tetes mata. Demikian pula celak boleh dalam ketika ya puasa. Demikian pula mengguyur ya kepala kita dengan air dingin. Ya, supaya ya ketika misalnya di saat hari yang sangat panas maka kita guyur kepala kita nggak apa-apa Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan itu juga. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya. Adapun yang diklaim di masyarakat bu, ya katanya kalau orang berpuasa itu nggak boleh nelan lidah, ludah, ini nggak bener. Orang yang berpuasa itu katanya nggak boleh ngorong, gini bu, makruh. Ini nggak bener, nggak ada dalilnya. Ya ibu silahkan ngorong pakai garpu juga nggak apa-apa. Nah ibu-ibu sekalian Ibu-ibu sekalian Sekarang kita masuk pembahasan Yang berhubungan dengan Berbuka puasa Ketahuilah ibu-ibu Berbuka puasa itu Sangat dianjurkan untuk segera Disegerakan Jangan ditunda-tunda Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Ya. Hadis situ saya dari Bukhari dan Muslim, Bu. Itu menunjukkan, Bu, bahwa seseorang itu di atas kebaikan selama ia bergegas berbuka puasa nggak menunda-nunda. Kalau orang Syiah biasanya nunda-nunda tuh, Bu sampai apa? terlihat bintang. Ya. Sama dengan orang Yahudi juga begitu. Kemudian Ibu-ibu sekalian, ketika kita berbuka puasa, ada hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita berusaha untuk berbuka dengan makan rutop. Dengan makan apa? Rutop, kurma basah. Ya. Dari Anas bin Malik ia berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Sebelum beliau salat maghrib. Ya. Fa illam yakun rutaban kalau ternyata tidak ada rutab maka Rasulullah SAW biasanya ya dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma hasa-hasawatin minma, maka beliau berbuka dengan air. Jadi ini Ibu kalau Ibu berbuka itu jangan langsung makan berat, Bu. Ada orang sambil di depan makanannya nungguin beduk, kayak eh, beduk, kayak menungguin adan. Pas adan, wah semua dimakan yang ada. Kolaknya, kolang kalingnya, pisang gorengnya, makannya, akhirnya kenyang. Ini justru bikin error. Rasulullah SAW itu makan rumput dulu. Supaya apa? Menguatkan limpa kita dulu bu, lambungnya biar siap biar kuat gitu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Iya. Jadi ibu-ibu ini yang harus diperhatikan nih. Kemudian Bu, ada doa yang tersebar di kalangan kaum muslimin, doa tersebut tidak ada asalnya. Apa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi ya arhamar rahimin. Doa dengan selekap ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada itu dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini pun juga lemah. Yang hasan insyaallah zahabadh dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, doa ini kalau kalau melihat maknanya sih bu, ya kalau kita habis makan sama minum udah selesai, baru dah doma. Sebab kalau misalnya ibu belum belum berbuka, baca dulu. Eh sebelum buka baca dulu. Dahabat doma telah hilang dahaga. Apaan telah hilang? Orang belum minum, ya Disebut telah hilang dahaga itu kalau sudah apa? Sudah berbuka. Berbuka, minum nih, udah hilang dahaganya. Baru kita ucapkan. Zahabat dhamah wa uruq wa ajru insyaallah. Ya. Ibu-ibu sekalian, Ada sebagian orang berpendapat bahwa ketika kita berbuka puasa hendaklah kita sibukkan dengan berdoa. Berdasarkan hadis katanya, "Bisaim inda fitrihi dakwah la turad." Iya. Orang yang berpuasa ya ketika apa namanya? berbuka puasa ada doa yang tidak tertolak. Menjadi perselisihan para ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Ya. Syekh Ali Hasan lebih condong pendapatnya kepada penghasanan hadis ini. Beliau berkata hadis itu dikeluarkan Imam bin Majah, al Hakib ibn Sunni atau Yalisi dari dua jalan darinya. Al-Busiri berkata sanatnya hasan eh, sahih. Ya. Uh, Al-Busiri yang mengatakan sahih sanatnya. Namun ibu-ibu sekalian, yang rajih wallahu alam hadis tersebut lemah. Yang rajih wallahu alam hadis tersebut lemah karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Sehingga tidak bisa jadikan hujah. Ibu-ibu sekalian, ketika kita berbuka puasa, Bu, sangat dianjurkan kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, Bu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqis min ajri saim syai'a. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti apa? Puasa dia. Namun tidak mengurangi dari pahala puasa orang yang sedang berpuasa tersebut. Ya. Jadi ibu-ibu, kita berusaha untuk semangat nih ya pas apa namanya sedang berbuka puasa ibu-ibu ya kita berusaha untuk apa memberi makan kepada orang yang berpuasa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pembahasan terakhir ibu-ibu pembatal-pembatal puasa yang pertama makan dan minum dengan sengaja kalau nggak sengaja gimana bu batal nggak tidak berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Apabila seseorang lupa lalu ia makan dan minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah memberikan padanya makan dan minum. Karena sesungguhnya Allah memberikan padanya makan dan minum. Tuh lihat tuh jadi misalnya ibu habis makan sepiring habis nih, ya kenyang lagi. Baru ingat, ya Allah, baru lagi puasa, masya Allah. Saya pernah gitu bu, makan kue, am, am, am, am. Itu satu piring habis ibu. Setelah habis selesai kakak saya bilang kamu bukannya lagi puasa? Astagfirullahaladzim, iya. Alhamdulillah. Iya. Yang kedua ibu-ibu sengaja muntah. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Imam Ahmad. Wa Rasulullah SAW sabda, "Man dzara'ahu al-qai, falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang terdorong oleh muntah, tidak ada qada untuk dia. Dan siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqada. Yang ketiga ibu yang membatalkan puasa haid dan nifas. Dan ini dengan ijma para ulama. Yang keempat ibu, infus dan yang semakna dengannya. Untuk memberikan makan kepada tubuh. Yang kelima ibu, jima bersetubuh. Bahkan jima ini ibu kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan, ini membuat pelakunya wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? membebaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Pernah ibu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah halak, Ya Rasulullah aku binasa. Kata Rasulullah apa yang membuat kamu binasa? Kata orang ini, aku mensetubuhi istriku ketika sedang bulan siang Ramadan. Kata Rasulullah, kamu bisa tidak membebaskan budak? Tidak mampu ya Rasulullah. Kamu bisa tidak berpuasa dua bulan berturut-turut? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah. Kamu bisa tidak memberi makan 60 fakir miskin? Tidak mampu juga ya Rasulullah. Ternyata tiga tidaknya nggak mampu pak. Lalu ada orang yang memberi hadiah satu ember kurma. Maka Rasulullah memberi satu ember, satu ember ini kepada dia dan berkata, ini berikan 60 fakir miskin. Apa kata dia? Hai Rasulullah, di kota Madinah di kota Madinah ini aku yang termiskin. Enggak ada yang lebih miskin dari aku, hai Rasulullah. Maka mendengar itu Rasulullah pun tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, ya udah, kasih makan istrimu saja. Ya. Jadi kalau memang ibu-ibu ya tidak mampu tiga-tiganya, ya udah dimaafkan, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Ada yang mau bertanya silahkan. Umahat oh, ada yang mau menanyakan langsung? Pakai itu aja bu, spekernya nggak jelas soalnya. Jelas itu Ustaz. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya uh, pada waktu pada waktu makan sahur uh, sudah keburu azan kira-kira masih ada tiga sendok lagi diteruskan apa harus berhenti Bu itu hukum buat minum saja kalau makan nggak berlaku enak aja <laughs> ya. Jadi Rasulullah kalau gelas kalau kalau gelas kan bisa diminum langsung habis nah ini makanan lama lah jadi tidak bisa disamakan ibu sekarang Ustaz jazakillah khair Ustaz, batasan boleh kita puasa Syaban sampai kapan? Sampai mendekati Ramadan beberapa hari. Sampai mendekati Ramadan beberapa hari. Ya. Namun ada hadis Bu yang melarang kita memulai puasa Syaban dari pertengahan. Kata Rasulullah, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah sampai pertengahan Syaban, jangan puasa. Artinya kata para ulama, ini bagi mereka yang memulai puasa syakban Dari pertengahan nggak boleh. Kalau kita masuk musola, ada perintah tahiyat masjid nggak Ustadz? Bu, oh, musola di Indonesia itu yang masjid. Musola di Indonesia itu apa? Masjid. Iya. Ingat bu, syarat masjid itu harus di tanah wakaf. Allah berfirman wa annal masajida lillah dan bahwasanya masjid itu untuk Allah. Karena itu untuk Allah dan milik Allah berarti tanahnya harus wakaf. Maka kalau tanahnya tidak wakaf alias milik pribadi itu tidak disebut masjid dan tidak perlu sholat tahiyat masjid walaupun masjidnya besar. Iya, kalau ternyata itu bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf dan itu dibangun masjid di atasnya itulah masjid dan kita disyariatkan tayat masjid walaupun masjidnya kecil. Bolehkah men-share atau memposting potongan video ceramah Ustadz ke akun Instagram Ustadz? Bu, Siapa saja yang ingin memposting, memotong-potong wajib izin dulu ke ustadznya. Takutnya potongannya nggak tepat. Terkadang ada potongan-potongan yang ternyata sebetulnya bersambung dengan apa? Ucapan sebelumnya, sehingga maknanya berubah. Iya. Apakah ada doa ketika melihat hilal? Ada. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Aduh kok saya lupa ya, Masya Allah. Ada bu doanya bu? Lebih utama mana Ustaz? Wanita sholat tarawih di, di berjamaah di masjid atau di rumah? Bu, sholat wajib saja yang lebih utama di mana? Di rumah. Kalau sholat wajib saja lebih utama di rumah, apalagi sholat sunnah, tarawih. Maka tetap ibu, wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Iya. Adakah sholat setelah asar? Ada. Itu hadis dari hadis Aisyah. Rasulullah, Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahnya. Adapun hadis yang melarang sholat setelah asar itu ada pengecualiannya. Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ba'dal asri illa syamsu murtafi'ah." Jangan sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Di sini memberikan Nabi memberikan pengecualian. Iya. Yeah. Ustaz, afan yang untuk sholat e, taraweh di rumah itu kalau kita Umahat kepengen sholat taraweh di masjid, boleh kan Ustaz? Bu, kata-kata lebih baik di rumah sama sekali jangan dipahami tidak boleh. Kalau kata-kata lebih baik itu artinya apa? Lebih besar pahalanya, lebih utama. Nah kalau ibu mau sholat tarawih di masjid ya boleh silakan, nggak masalah. Iya. Bagaimana hukumnya Ustadz jika ada seorang akhwat yang mengupload semua kegiatannya di medsos? Ngapain sih? Ya. Semua kegiatan di diupload buat apa sih? Bu, salafus soleh terdahulu bu, selalu menyembunyikan amal soleh mereka. Apalagi ini akhwat, ya, yang tentunya tubuhnya aurat, jangan sampai dinikmati oleh laki-laki hidung belang, Oh, para laki-laki semua bisa melihat. Janganlah bu. Ibu itu seorang wanita itu harus punya harga diri napa? Ya. Seorang wanita itu harus betul-betul seperti tidak dari surga yang disebutkan dalam ayat lam yatmithunna insum qablahum walajan Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dipandang, boleh enggak Ustadz wanita beritikaf? Boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya yang pertama tidak ada fitnah di masjid. Yang kedua seizin suami. Saat Ramadan sebaiknya wanita sholat di rumah atau enggak? Udah dibaca jawab tadi. Untuk wanita yang hamil jika tidak kuat membayar fidyah, apakah setelah Ramadan dikodoh aja Ustadz? Pendapat yang kuat ibu, wanita yang hamil itu cukup bayar fidyah. Karena qadha itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk orang yang sakit, orang musafir, haid dan nifas. Sedangkan orang hamil tidak sakit, tidak pula musafir, tidak pula haid dan nifas. Makanya wanita hamil itu lebih serupa kepada orang yang sudah yang tua dan tidak mampu untuk berpuasa. Iya. Makanya cukup bagi dia bayar fidyah. Nah, kalau dia tidak mampu untuk bayar fidyah, apakah dia qadha? Allah alam. Saya nggak tahu. Ustaz, wanita lebih utama sholat taraweh di masjid berjamaah atau qiyamul lail di rumah sendiri? Kan udah dijawab tadi. Yang lebih utama di masjid. Eh, di masjid lagi di rumah. Bolehkah berdoa mengangkat tangan setelah qiyamul lail? Boleh banget. Gak masalah. Ada obat tetes mata yang membuat tenggorokan jadi pahit. Gimana ya Ustadz? Gak apa-apa. Iya. Toh gak masuk ke kerongkongan, eh eh, masuk ke perut. Bagaimana jika saat puasa air ludah selalu berproduksi Ustadz? Bahkan setelah dibuang selalu ada lagi. Ya gimana lagi? Manusia itu sifatnya begitu, Bu. Setelah dibuang, eh, ludahnya ada lagi. Karena memang tubuh manusia butuh kepada apa? Ludah. Maka ludah itu bukan makanan luar, tapi dia adanya di mana? Di dalam tubuh. Iya. Adakah puasa bagi wanita yang tidak menutup aurat? Ya puasanya sah kalau memenuhi syarat tapi tetap berdosa akibat dia membuka ah, aurat. Apakah wanita yang haid tidak mendapat keutamaan dari amalan-amalan lain selain puasa? Dapat. Seperti memberi makan orang yang berbuka puasa, bersodakoh di waktu siang hari bulan Ramadan. Ya. Ibu juga bisa membantu masak, buat orang-orang yang berbuka puasa. Ibu masak buat suami, buat anak berbuka puasa lumayan, masya Allah dapat pahala di situ. Ustaz, bagaimana seharusnya saat puasa eh, lagi lupa makan sesuatu? Pas lagi makan ada orang mengingatkan sementara makanan udah di kerongkongan. Gimana nih Ustaz? Udah kerongkongan nih. Bu, saya mau tanya. Emang makanan itu ketika di kerongkongan, di kerongkongan aja begitu, nggak masuk ke dalam. Gak mungkin ibu. Iya. Ketika ibu menelan, dia segera langsung. Gak mungkin di kerongkongan mangkuk. <laughs> Ya, di sini aja. Ya, nggak mungkin. Kalau sudah sholat taraweh dan witir 11 rakaat, boleh nggak sholat lagi nanti malamnya? Yang lebih baik cukupkan dengan 11 rakaat dan itu yang dilakukan Rasulullah Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi kita cukupkan 11 sudah cukup banget, Bu. Itu sudah mencukupi insyaallah. Ustaz Al-Qur'an memberi syafaat karena ia tidak tidur dengan ya, karena aku karena membaca Al-Qur'an. Membaca di sini apa maksudnya Ustaz? Ya bacalah ya membaca Al-Quran jadi dia sholat sambil membaca Al-Quran gara-gara itu dia tinggalkan tidur tapi bukan berarti tidak tidur sama sekali bu karena Rasulullah mengatakan aku tidur aku sholat malam tetap tidur dianjurkan boleh tidak Ustadz bernadar untuk suatu tujuan bu nadar itu ada dua macam nadar yang makruh dan nadar yang boleh. Nadar yang makruh bahkan sebagai ulama ada yang mengatakan haram. Yaitu kita bernadar karena Allah memberikan kepada kita sesuatu. Misal, kalau saya sembuh, saya bernadar mau itikaf dua hari. Ini nadar orang pelit kata Rasulullah. Kalau saya berhasil, saya akan berinfak sekian. Ini nazar orang pelit, Bu. Jadi dia mau bernazar kalau Allah kasih aja. Nah ini yang seperti ini makruh. Sebagian ulama mengharamkannya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti ini, ya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Yang kedua, nazar yang disyariatkan, yaitu seseorang bernazar untuk ibadah tanpa ada sebab apa-apa. Di mana tujuannya hanya memang untuk bernazar apa beribadah saja. Misalnya ibu bernazar, saya bernazar untuk puasa Senin Kamis. Karena apa? Enggak, cuma mau ibadah aja. Maka yang seperti ini wajib dilaksanakan. Ya. Nah, yang pertama tadi wajib dilaksanakan tidak wajib. Ya, tapi hukum asalnya nadar yang pertama tadi bu makruh kata para ulama. Ya. Jadi misalnya ibu ya karena berhasil melakukan sesuatu tercapai tujuannya bernadar. Nah inilah bu nadarnya orang bakhil. Boleh nggak Ustadz wanita umroh tanpa mahram haram? Iya. Kenapa? Karena Nabi bersabda tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk safar sejarah sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, kalau udah umur 60 tahun gimana Ustaz? Kalau memang udah peot ya dan tidak ada fitnah kalau wanita saja Bu yang sudah tua, renta diizinkan oleh Allah tidak pakai kerudung Iya. Karena ilatnya hilang. Ilatnya apa? Menimbulkan fit fitnah. Maka demikian pula dalam hal ini kalau memang dia mau berumroh sendirian umur 60 tahun dan di perjalanan juga aman, silahkan. Karena ilatnya di sini adalah karena dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Tapi Ustadz, saya umurnya 70 tahun, operasi plastik. Jadi tetap kinclong. Nah, tetap aja nggak boleh karena disitulah ya makna fitnahnya ada. Baik ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang dan salah itu dari kekurangan ilmu saya dan kebodohan saya dan dari syaitan.